apabila kita berdoa untuk nenek kakek paman yang sudah meninggal apakah harus namanya disebut atau niat saja ya menyebut juga nama juga tidak mengapa ya Fidik dibolehkan tidak disebut secara umum juga tidak mengapa ya seperti uh, doa Nabi Ibrahim tadi Wajidum si wabaniya atau budal asnam atau yang lainnya doa yang ditujukan secara umum untuk kaum muslimin itu juga akan sampai kepada seluruh kaum muslimin termasuk nenek kakek paman yang sudah meninggal. Jadi boleh menyebutkan nama dan boleh juga secara umum. Jadi tidak mengapa. Wallahu Nah, Apabila seseorang beramal dan bersedekah dengan harapan semoga Allah mempermudah rezeki dan usahanya. Apakah ini termasuk beramal karena mengharap dunia Ikhwani fiddin rahimani wa Rahimahumullah jami'an. Tentunya beda bertawasul dengan amal soleh. Dengan beramal berharap seperti ini. Tawasul dengan amal soleh, kita sudah melakukan amal soleh itu pada hari yang lalu. Lalu kita memohon kepada Allah dengan amal soleh yang kita lakukan dahulu. Yang kita lakukan ikhlas, karena Allah. Karena Allah Ini namanya tawasul dengan amal soleh ini dibolehkan. Adapun di dalam beramal hendaknya seorang itu benar-benar ikhlas tanpa mengharap apa-apa kecuali mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya setiap kebaikan ada ganjarannya baik di dunia maupun di akhirat. Kita harus yakin doa yang kita panjatkan itu ibadah akan bermanfaat karena doa adalah ibadah. Tidak ada rugi dari satu doa. Kalau Allah kabulkan atau Allah Subhanahu wa taala simpan sebagai tabungan pahala atau Allah hindarkan kita dari apa ke keburukan. Ya kita berharap dan berdoa semoga amal kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Subhanahu wa taala. Seperti yang dicontohkan oleh para ulama setelah mereka menulis buku mereka katakan semoga Allah menjadikan amal ini ikhlas lillah tabaraka wa ta'ala tanpa mengharapkan apa-apa nah kalau Allah beri Alhamdulillah kita harus yakin Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyanyiakan amal seorang mukmin. Dan amal soleh adalah sebab terbukanya rezeki Ya. Sebab turunnya berkah itu amal soleh. Taubat dan istighfar, turunnya rezeki dan berkah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita harapkan juga secara otomatis Allah pasti akan memberikannya. Yang kita yang dituntut dari kita adalah ikhlas. Mengikhlaskan niat kita di dalam amal tersebut tanpa mengharapkan apa-apa selain wajah Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal, hamba hamba-hambanya. ilmu menjadi ilmu dunia dan ilmu akhirat. sedikit ilmu hakikatnya kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nar, e, kalimat ilmu ya waladina apa eh, nafa'u eh, yarfa'illahu alladziina amanu minkum utul ilma darajat al-ilm yang dimaksud di situ adalah ilmu di ilmu syar'i Ya bukan ilmu-ilmu yang lain. Ya bukan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu din. Narfa'u darajatin man nasya. ilmu bil ilmi, bil ilmi syar'i. Rabbi zidni ilma. Itu ilmu apa yang diminta oleh Nabi? Ya, Nabi minta kepada Allah tambahan ilmu. Ilmu apa yang Rasulullah minta untuk ditambah? Ilmu syar'i, ilmu din. timbul apabila timbul perasaan tidak suka atau benci pada hati seorang anak karena ada perilaku orang tuanya yang tidak ia suka. Apakah termasuk durhaka? Perilaku apa di sini? Atau apabila perilaku di sini adalah perilaku yang menyimpang dari syariat, maka siapapun pelakunya kita harus membenci. Yaitu mah bahwa sahibuhuma fid dunia ma'rufa. Bergaulah kamu kepada keduanya, yaitu kepada dua orang tua di dunia ini dengan cara yang yang ma'ruf. La ta'ata li mamlukin fi ma'siyatil Kalau ada suatu perilaku dari orang tua kita yang tidak kita suka karena alasan syar'i, ya, misalnya orang tua kita merokok, kita tidak suka merokok, Perasaan tidak suka kita itu bukanlah bentuk penurhakaan. Bahkan itu merupakan suatu konsekuensi keimanan. Hanya saja wasahib huma fid dunya ma'rufa. Bergaullah kepada keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf. Kalaupun kita tidak suka Ibaditin rahimani wa rahimakumullah Bukan artinya kita tarik Batang rokok dari mulutnya lalu kita matikan Ya, bukan seperti itu. Wasai bunga dunia ma'rufa. Beritahu dengan cara yang apa? Dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut. Ya, berikan hak-haknya sebagai orang tua dan lakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang anak. Nah, demikian Bapak Ibu. Sukses dunia dengan ilmu, sukses akhirat dengan ilmu, sukses keduanya dengan ilmu. Apakah hadis apakah hadis ini hadis ada penjelasan ya Allah alam tak pernah jumpa redaksi hadis seperti ini Bang Jidin. Ya hadis yang ma'ruf yang kita ketahui Mayurillahu bi khairan yufaqihu fi din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah berikan dia tafaquh fi Ya, itu apa pemahaman yang benar di dalam a ah, agama, mendalami ilmu agama ekonomi Itu tanda kebaikan Allah kepada seseorang. Kebaikan di sini meliputi kebaikan dunia dan akhirat. Bolehkah menyembelih di tempat penyembelihan orang orang-orang musyrik? Tidak boleh manifidin. Ya, tidak boleh menyembelih hewan di tempat penyembelihan yang di situ disembelih hewan-hewan untuk berhala. Walaupun kita menyembelih hewan itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Tapi kita menyembelih hewan itu di tempat orang-orang musyrik, pelaku-pelaku syirik menyembelih hewan-hewan mereka untuk berhala. Ya satu riwayat ada seorang laki-laki bernazar menyembelih seekor unta di Buana. Rasul mengatakan tunaikan nazarmu. Kemudian Rasul bertanya, apa itu buana? Adakah di sana disembelih hewan-hewan untuk berhala? Dia menjawab ya. Ya, di situ disembelih hewan-hewan untuk bersalah. Nabi mengatakan jangan, jangan tunaikan nazar. Anda tidak boleh menyembelih hewan di tempat di situ disembelih hewan-hewan untuk berhala. Ya, sebagai contoh misalnya di Parang Teriti yang di situ biasa orang-orang menyembelih lalu hasil sembelihannya di diserahkan, dilemparkan untuk Nyi Roro Kidul. Jogja itu kota syirik. Setan gemuk di sana. Maka saya waktu tinggal Jogja ada perasaan lain begitu. Kenapa? Di situ setan disembah dalam bentuk penyembahan yang merata, umum. Di Jogja ada setan drum band Bagi yang pernah tinggal di Jogja tahulah namanya setan drum kan, Itu tiap pagi kedengaran itu. Satu Jogja, bayangkan. Coba lihat bagaimana setan jin menunjukkan superioritasnya. Berani dia. Kenapa? Karena di sana setan disembah. Ya sultannya sudah demikian. Jadi gemuk setan di sana, besar dia. Nah, biasanya mereka melakukan acara-acara itu sebarang trading. Saya dulu di sana, buat tahun sudah. Dan mereka menyebelih kerbau atau sapi, ada acaranya itu. Biasanya satu Muharram, eh, apa, apa, eh, apa namanya, surah. Ya, mereka menyembelih sapi di tepi pantai itu Nah, kemudian mereka labuhkan atau mereka lemparkan sapi itu ke, ke laut. Ya, sebagai persembahan untuk Nyi Roro Kidul. Maka orang di sana kalau buat rumah itu tidak menghadap ke laut. Menghadap ke mana? Menghadap uh, eh, siapa tidak membelakangi laut. Harus menghadap ke laut. Kenapa? Karena kalau membelang ke laut nanti Nyiroro Kidul marah, murka, sial, malang nasibnya. Rata-rata seperti itu Ibu Nifidin. Ya, rata-rata seperti itu. Jadi gemuk siapa di sana, gemuk iblis. Karena disembah di dewa-dewakan, dewa agung-agung di sana. Nah itu dia. Jadi kita tidak boleh menyembelih kambing ataupun sapi di sana. Karena kalau nanti orang-orang awam melihat, wah itu cuma lihat santri-santri ataupun apa namanya ya orang-orang salafi ya juga menyembelih di sana atau apa namanya Pak Haji itu menyembelih juga di sana dia. Padahal kita menyembelih bukan untuk siapa-siapa, untuk Allah dan dengan, dan dengan menyebut nama Allah. Jadi tidak boleh musyabahatul musyrikin fi ibadatihim. Tidak boleh tersyabuh meniru orang-orang musyrik di dalam ibadah-ibadah mereka. Menyembelih adalah ibadah. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Dan salatlah, sembelihlah untuk Rabb kamu. Li rabbik, fasalli li rabbika wanhar. Jadi an-nahru, adalah ibadah ibn Hidin. Jadi tidak boleh kita meniru peribadatan mereka itu. Ibadah yang kita lakukan tidak boleh meniru peribadatan mereka. Oleh karena itu dilarang kita sholat ketika matahari terbit dan saat matahari tenggelam. Kenapa? Karena pada saat itu matahari terbit di antara dua tanduk setan, yaitu dalam hadis yang lain diperjelas yaitu pada saat itu orang-orang musyrikin menyembah setan maka supaya jangan sama, Rasulullah melarang kita sholat pada saat matahari terbit dan pada saat matahari tenggelam. Secara mutlak sholat apapun, termasuk sholat tahajud masjid. Pada saat matahari terbit dan pada saat matahari tenggelam. Mutlak. Dan ini pendapat yang lagi. Karena di situ ada nilai tersebut, ya, penyerupaan dengan ibadah-ibadah orang musyrikin. Beli di sana ini juga termasuk sesepuh menyerupai mereka dan akan membuat kesamaran di kalangan orang-orang awam. Mereka akan menyangka boleh juga. Maka mereka pun berbondong-bondong untuk menyembelih hewan di situ. Namun dengan keyakinan yang lain. Man sana sunnatan asan falahu wizruha wa ani man amila biha wa la min Maka tidak boleh kita menyembelih di tempat-tempat yang disembelih di situ hewan-hewan untuk berhala. Nah demikian itu nipitin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bolehkah kita berdoa bertawasul dengan zat atau kemuliaan Nabi? Tidak boleh konfidin rahimani wa rahimakumullah. Tawasul ya bil amwat ya adalah syirik. Ini pendapat yang paling rajih hatta Nabi Walaupun dinukil, diriwayatkan dari sebahagian imam mereka melakukannya. Agar tapi kita diperintahkan untuk mengikuti pendapat yang rojik. Khususnya di dalam masalah ini, yaitu apa? La yajud atau tawassul bil amwat siapapun. Termasuk tidak diantaranya dengan Nabi kemuliaannya atau zatnya, jahnya dan dan seterusnya. Nah demikian Ikhwanifidin. Sebagaimana kita juga mengambil pendapat yang rajih tentang At-Tamaim Jimat Tidak boleh jimat dari apapun Termasuk di dalamnya dengan apa? Tulisan-tulisan Al-Quran Jadi tambah lagi hadis yang Menyebutkan tentang hal itu Do'if Dan juga hadis yang menyebutkan tentang bertawasul dengan jah Dengan kemuliaan Nabi juga do'if Nah silakan baca buku At-Tawasul uha ya tulisan Syekh albani rahimahullah. Jika ada ikhwan dan akhwat ingin menikah, tapi tidak diizinkan orang tua si akhwat. Padahal keduanya sudah bulat tekadnya untuk menikah. Apa yang harus dilakukan? Ini tekadnya sudah bulat. tekadnya sudah bulat. Tekadnya yang bulat. Persiapannya masih sumbing. Ibnu Fiddin Rahimahnya wa rahimahumullah ya tentunya ialah ya alam yura lil mutahabbaini mislun nikah. Ya tidak ada obat bagi orang yang saling mencintai kecuali apa? Nikah. Orang yang sudah saling mencintai kalau tidak dinikahkan apa? Ya, akan terjadi apa? Fasadun arif, fitnatun kabir wa fasadun arif. Fitnah yang besar dan apa kerusakannya? Yang besar. Ya, kerusakan tanpa batas. Ya, pernah ketahuan oleh Muawiyah dua orang pemuda-pemudi saling berkirim surat yang isinya sair-sair cinta. Maka begitu ketahuan oleh Muawiyah, Muawiyah memanggil keduanya dan mengawinkannya. Nah itu obat bagi orang yang sudah saling jatuh cinta. Nah, bagi kedua orang tua Ikhwan dan Akhwan ini, ya disarankan untuk kebaikan keduanya ini meningkatkan. Ya, karena akan menjadi fitnah bagi keduanya. Ya, kalau sekarang nggak kuat iman, ujung-ujungnya bisa bunuh bunuh diri ya begitu ya bahaya. Alasan tidak setuju karena masih kuliah. Ya, dalam hal ini Ibn Fitina rahimani wa rahimakumullah ya bagi ikhwan dan akhwat ini hendaklah menempuh dengan sabar prosedur untuk menikah ya dengan mereka penjajakan-penjajakan kepada dua orang tua bahwa kuliah tidak menghalangi untuk menikah. Ya, banyak juga orang yang kuliah sambil nikah dan dan berhasil. Dan banyak pula orang-orang yang kuliah lajang tapi enggak sama sama Ada juga sensitif. Gitu. Banyak itu. Tapi ya banyak ah, ya kalau kita bandingkan yang menikah ya, dan kuliah dan kuliah tidak menikah rata-rata yang kuliah menikah juga selesai karena itu terpacu untuk selesai adapun yang kuliah tak menikah dia nyaman saja kuliah nggak berpikir untuk menikah jadi itu tidak menghalangi untuk menikah kuliah tidak menghalangi untuk menikah nah demikian bahkan mungkin dia menjadi kuat ya dengan hadirnya orang lain di sisinya, yaitu istrinya atau suaminya, ya si akwat atau si ikhwan menjadi kuat. Semakin terdorong untuk segera menyelesaikan kuliahnya. Allah Nah ini mungkin kalau nggak dinikahkan mungkin nggak selesai selesai kuliahnya gitu. Cintanya kan. Lewat SMS Apakah hadis yang membagi bulan Ramadan menjadi tiga Malam 10 malam pertama rahmat 10 malam kedua maghfirah 10 malam terakhir itu minar merupakan hadis sahih Tidak, hadis ini tidak sahih Ikhwan Ibn Rahimani warahmatullahi wabarakatuh, jami'an Hadis ini baik Ya, yang benar hadis yang yang, yang, yang sahih adalah bahwa pembebasan dari api neraka ini atau fiskun minan nar itu terjadi pada setiap hari dan setiap malam bulan Ramadan. Jadi 30 hari itu ikut minanar semua dari awal sampai akhir. Ya, media Bagaimana duduk tahiyat bagi yang melakukan sholat lain empat rakaat satu salam? Apakah duduk istiros atau tawarruk? Ini ini istilah di kalangan ulama antara Imam Ahmad dengan Imam Asy-Syafi'i Imam Ahmad mengatakan setiap sholat yang padanya hanya ada satu tasyahud, maka duduk tasyahudnya adalah iktiraz. Berapapun rakaatnya, misalnya lima rakaat witir, ya, maka dia duduk iktiraz di rakaat terakhir. Ini menurut Imam Ahmad. Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap tasyahud yang di dalamnya ada salam, maka duduknya tawarruk berapapun rakaatnya walaupun satu rakaat tetap tawarruk demikian pendapat kedua imam ini wallahu silakan mau ikut imam syafi'i <laughs> Ya dalilnya satu itu nih Kalau untuk mau tahu ya, bahwa dalil yang mereka mereka pakai yang kedua imam ini pakai itu satu tapi di dalam sudut ya di dalam apa namanya di dalam memahami sudut pandang mereka berbeda ya di dalam memahami hadis tersebut wallahu a'lam itu hadis hatta kana ya, hingga pada rakaat ya di mana di situ ada salam Rasulullah tawarrud, Rasulullah bertawarrud, Imam Syafi'i mengambil hadis ini dan pahaminya yaitu apa? Siap. Rakaat. Yang di dalamnya ada salam tabaruk. Imam Ahmad memandangnya tidak eh, seperti itu. Justru hadis itu menjelaskan bahwa Rasulullah membedakan ya antara tasyahud yang tidak ada salam dengan tasyahud yang yang ada salam. Jadi di situ ada dua tasyahud untuk membedakan tasawuf yang pertama dengan tasawuf yang yang kedua. Nah demikian sedikit Barulah itu tawaruk. Nah, wallahu a'lam. Ada yang tanya mana yang rajin? Ya, dua-duanya ya kita katakan ya karena di dalam masalah ini Fadifidin rahimani wa rahimakumullah Kedua ya dalil yang ya, Kedua imam ini memakai dalil yang sama Ya dan antum perlu tahu bahwa Ya antum perlu tahu bahwa Di dalam perselisihan pendapat yang disebabkan Karena perbedaan paham Ya kita harus berlapang dada Misalnya di dalam masalah ini Saya memilih istirahat Ya tidaklah lantas kita apa namanya menyesatkan apalagi ya kita apa namanya menyesat-nyesatkan orang-orang yang yang duduk tawaruk. Kita katakan inilah pendapat yang kita pandang, yang kita pilih dan kita pandang lebih cepat. Wallahu a'lam. Ya di dalam masalah-masalah yang mana dalilnya satu. Ya, imam para imam juga mengetahuinya. Tapi mereka berbeda berbeda pandangan di dalam memahaminya. Jadi kita harus hormati Pindik. Misalnya, contohnya di dalam masalah pembatasan sholat malam, sholat taraweh. Hadis yang dipakai untuk berdalil ya itu, itu saja tidak ada hadis yang baru kaul dari Nabi jangan tanpa lebih dari sebelas tidak ada dalil yang dipakai satu dan semua imam mengetahui dalil-dalil tersebut yang masuk ya sampai kepada Nabi hanya saja mereka berbeda di dalam memahaminya sebagian mengatakan itu pembatasan sebagian mengatakan itu bukan pembatasan nah bagaimana jika kita dalam masalah ini ya kita berlapang dada itulah dia perselisihan istilah karena eh, apa namanya istilah yang terjadi istilah yang apa namanya yang masuk sihir istihad yang dibolehkan di dalamnya untuk beristihad Ya kita pilih pendapat yang imam yang kita anggap kita pandang lebih tepat pendapatnya. Dengan menghormati pendapat sebab yang lainnya Ibn Fitih. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Wallahu a'lam. Misalnya juga contoh yang lain. Ya, misalnya di dalam salat 443 itu hadis Aisyah, hadisnya satu Ibn Fitih. Ya, itu apa? Hadis Aisyah, Rasulullah salat empat rakaat yang tanyakan tentang bagusnya dan panjangnya. Rasulullah salat empat rakaat yang tanyakan bagusnya dan panjangnya. Kemudian Rasulullah salat witir tiga rakaat. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya melalui SMM. Ustaz, bagaimana empat rakaat itu? Dengan tasyahud atau tanpa tasyahud? Itu dibagi dua-dua atau empat langsung satu? Banyak sekali pertanyaan yang menanyakan tentang hal itu. Ya kita jawab Iman Ibn Zahir hadis itu ya, Zahir hadis itu menunjukkan Nabi sholat empat rakaat jadi salah ya. Aisyah mengatakan Rasulullah sholat empat rakaat Yang tanyakan panjangnya dan bagusnya Nah sebagian mengatakan tidak Itu hadis harus kita ikat harus kita kaitkan dengan apa? Hadis Nabi yang lain, salatul laili masna masna masna. Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Salat rakaat eh, salat malam itu dua rakaat, dua dua rakaat. Jadi mereka mengatakan empat rakaat itu artinya dua rakaat, dua rakaat. Jadi kita katakan ini masalah lapang itu di sini. Azan ya Allah wa Antum berpegang kepada pendapat itu ya silahkan. Ya dan antum harus hormati orang yang berpendapat rakaat dengan sekali salah. Karena tidak semua sholat malam itu Ibn Ibn dua rakaat dua rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah sembilan rakaat dengan dua kali tasyahud di rakaat yang sebelum terakhir. Tidak dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Jadi ini masalah apa bukan dipitin. Ya Allah wa jami'an. Janganlah kita saling ya mengeluarkan dari salaf ya. ini tren. Wah, itu apa namanya? Tidak tidak salafi atau pendapat yang apa namanya? aneh, ganjil. Ya. Kita katakan ya kita di dalam masalah fikih harus lebih luas ya di dalam me, me, apa namanya membahas dan mengupasnya Jangan terlalu sempit sehingga membuat kita di antara kita saling gontok-gontokan karena perkara-perkara yang tidak perlu bukan itu. Ah, Azan ya Allah ya, ya Baik. Bukan artinya kita senang perselisihan, bukan. Ya kita berusaha untuk tidak berselisih, tapi nyatanya yang nggak bisa dihindari, itu maksudnya. Ya, Ya bukan artinya untuk mengatakan wah Ustaz itu sering, suka kali yang Nyeleneh-nyeleneh. Ah, ada juga yang seperti itu. Yang aneh-aneh aja seperti itu. Ada juga yang menyentil seperti itu. Ya kita bukan yang aneh-aneh kan begitu ya. Yang kita kemukakan adalah pendapat para imam. Ya, kalau antum mau yang aneh dan nyeleneh ya tuduhlah para imam itu ya lebih dulu aneh dan nyeleneh. Selama dalil yang dipakai satu ibu begini ya. Kecuali ada dalil baru yang tidak diketahui oleh Imam Syafi'i, barulah berlaku perkataan Imam Syafi'i apa? tidak soal hadis bahwa bab hadis. Jadi harus kita telaah inti ataupun apa namanya uh, asal masalahnya itu Kidin. Ya, dari media. Ada juga yang mengatakan bahwa oh, masa ustaz-ustaz yang lain tidak tidak baca kitab juga, tapi pendapatnya tidak seperti itu ya ini ya sama saja dengan hujan ahli ah, kami didik. Ya, masa imam kami nggak tahu kan gitu ya. Jadi ya, saja nggak tahu. Karena sebagian orang yang terjebak kepada yang kita katakan satu arah yang keliru di dalam masalah-masalah ini, ya mengatakan, ah oh, masa Syekh Albani gitu ya Itu aneh ini, Ikhwanifidina nah, azab. Bukan masalahnya Syekh Albani tahu atau tidak tahu, atau Syekh Fulan ataupun Imam Fulan tahu atau tidak tahu. Ya, jadi kita harus mengupas, melihat masalah itu secara lebih umum. Supaya nampak jelas permasalahan tersebut. penjelasan keterangan 20 jenis tentang ilmu dan harta seolah-olah mencari harta itu di nomor akhirkan. Bukankah untuk mencapai akhirat kita harus barungi dengan harta? Lalu apakah ada larangan mencari harta sebanyak-banyaknya? Ya tadi di Ibrahimani wa rahimahullah jami'an ya. kita berangkat dari sifat Allah Subhanahu wa taala ya Al-Qaf ayat 77 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bagi fi ma ataqallahu daral akhirah. Wa la tansa nasibaka minat dunia. Apa artinya? Wabtaghi, carilah Bima Allah Pada apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kamu Daral, akhirah kampung Wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan lupakan bagian kamu di di dunia. Ayat ini menunjukkan kepada kita Ibn Ibn rahimani wa rahimakumullah bahwa kepentingan akhirat itu harus nomor nomor berapa? Nomor satu. Kepentingan selain itu Ya tentunya kepentingan dunia. Karena nggak ada alam kecuali dua, alam dunia dan alam akhirat. Kepentingan selain itu nomor nomor dua Ikhwanifidin rahimani warahmatullah Nah kalau kita bandingkan tadi antara ilmu dan harta, ternyata setelah dibandingkan ada 20 kelebihan ilmu atas harta. Maka konsekuensinya orang yang bijak adalah orang yang taat pajak. Orang yang diijai itu dia itu bisa menempatkan mana yang nomor satu, mana yang nomor nomor dua. Ada dua murid dibandingkan. Ternyata murid si bulan A lebih hebat ya, lebih tinggi dia nilainya. 20 poin daripada murid B. Nah kalau antum sebagai dosen atau gurunya, mana yang ranking pertama, mana yang ranking kedua? Kalau muridnya cuma dua lah, Ya. ya. tentunya ya hanya ah, ini. Kenapa? Karena poinnya 20 kali 20 lebih tinggi daripada yang kedua. Jadi orang yang bijak tentu dapat memahami dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Jauziyah. Orang yang bijak. Apa itu? Yaitu dia menempatkan ilmu nomor satu, harta nomor nomor dua di bawahnya. Nah bingung. Artinya bukan kita tidak boleh mencari harta, Ya, tentunya kita juga berkewajiban mencari nafkah. Kita berkewajiban mencari nafkah. Ya, karena tanpa nafkah jasad kasar kita tidak bisa tegak. Tanpa kebutuhan ilmu, rohani kita nggak bisa tegak. Jadi mencari ilmu itu untuk kebutuhan rohani mencari harta untuk kebutuhan jasmani wanifidin azan ya Allah wa jami'an. Baik. Jadi tidak ada pertentangan antara keduanya. Ya cuma kita harus menempatkan porsinya dengan benar. Ya. Yang namanya minum obat itu harus dengan porsi yang benar. Kalau kata dokter tiga kali sehari jangan disekat enam kali sehari. Itu namanya bunuh bunuh diri wanifidin. Azan ya Allah wa jami'an. Nah demikian juga di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ya. Rasulullah menyuruh kita untuk menuntut ilmu wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Di lain pihak Rasulullah juga memerintahkan kita untuk apa? Untuk mencari nafkah. Itu juga wajib. Ada dua kewajiban. Ada dua kewajiban di sini. Maka orang yang bijak Ibn orang yang arif adalah yang bisa melakukannya dengan tepat kedua-duanya. Ya, kapan dia harus menuntut ilmu, kapan dia harus mencari nafkah. Ada jadwal talim, itu artinya apa? Itu artinya waktu minum obat. Kan ah, sudah, sudah bawah waktunya. Tinggalkan dulu itu. Kesibukan duniawi. Habis ini selesai karena talim tidak mungkin 24 jam ya dan gak, tidak juga setiap hari ya, karena tidak boleh juga setiap hari ya berjadwal ya ada jadwalnya kalau ada jadwalnya kalau sudah tiba jadwalnya maka kita sisihkan waktu kita itu untuk apa untuk menuntut ilmu dan kalau bisa dan yang terbaik menurut ayat tersebut yang terbanyak adalah kegiatan menuntut ilmu. Nah demikian yang kami dibikin Azan ya Allah wa iya jami'an. Baik. Nah, yang paling tidak minimal kalau untuk orang sekarang ya seimbang lah sama gitu ya. Seimbang. Baik. Jadi tidak ada pertentangan sebenarnya antara kewajiban mencari nafkah dengan kewajiban menuntut ilmu. Cuma hati-hati pendidik, jerat-jerat iblis di dalam mencari nafkah. Manusia memiliki sifat serakah rakus. Dikasih satu, nggak mau satu, mau dua. Ya. Punya tanah satu hektar, mau dua hektar. Sudah punya dua hektar, terpikir untuk tiga hektar. Nah itu dia. Setan terus menghiasinya. Adapun ilmu tidak demikian. Setan menghalanginya supaya ilmu itu tidak bertambah. Maka Rasulullah menanti ini apa namanya meminta kepada Allah penambahan ilmu bukan penambahan harta. Eh, eh, kita sebutkan tadi ya, bertambah ilmu kita bertambah dekat kepada Allah. Bertambah harta bisa buat kita bertambah jauh dari demikian. Baik. Ya kadang-kadang per, per, apa namanya kita katakan pernyataan-pernyataan seperti ini sering disalahartikan. Wah, apa kita nggak boleh banyak-banyak mengumpulkan harta? Tapi kalau sudah banyak-banyak mengumpulkan, harta ya banyak berimpak Kan begitu. Ya, kadang-kadang terpikir seperti itu, tapi kenyataannya tidak seperti seperti itu Ibn Hidin. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya, kadang-kadang kenyataannya tidak seperti itu. Eh, firman Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kaum munafikin Allah mengatakan, nah ini hati-hati Allah berikan pelajaran kepada kita di dalam surat At-Taubah ayat 75-76. Wa minhum man ahadallah la'in ata la'in atana min fadlihi lanasfaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma ataahu min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muridun. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلقوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون Allah mengatakan di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah. Apa janjinya? Lain atana min fadlihi jika Allah memberikan kepada kami karunia-Nya kekayaan, kami akan bersedekah. dan kami akan menjadi orang soleh. Nah ini kan, iya doa orang miskin kan kayak gitu, gitu. Nah, kalau sudah kaya, doa orang kejepit kan seperti itu, doa orang susah kan gitu. Nanti kalau aku sudah kaya, ketika masih dia berada di bawah ya seperti itu. Nanti kalau aku sudah kaya, sudah bisa mengumpulkan duit banyak kan gitu, aku bersedekah. Ya, banyak orang yang di apa namanya diperdaya setan dengan bisikan-bisikan seperti ini. Lalu dia sibuk mengejar harta itu hingga lalai, hingga turun derajatnya levelnya dari apa penuntut ilmu menjadi apa awam. Lalu bagaimana Allah mengatakan Falamma atahum min fadlihi dan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka karunia-Nya, saya dibukakan untuk dunia itu. Bagaimana? Batulu Ya, mereka batulu watawallau dan mereka berpaling ya wahum muridun eh, sembari mereka membelakanginya itu ya, lupa mereka janji mereka fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kemunafikan di dalam hati mereka karena sampai hari mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena janji yang mereka pungkiri kebanyakannya manusia seperti itu ya Ya, dia katakan seperti ini ya. Apa nggak boleh Pak? Atau banyak-banyak? Ya, kalau dijawab ya boleh saja. Lalu dia tangkap itu, wah sekarang saya mau oh, fokus cari dunia dulu. Fokus. Ada sebagainya. Jadi dia tinggalkan statusnya sebagai penuntut ilmu. Wah saya sekarang sudah nggak Boleh jadi penuntut ilmu dulu lah. Saya sekarang sibuk mau apa namanya? Mengumpulkan harta. Ya, sibuk siang malam banting tulang gitu ya Pokoknya P4 lah, pulang pagi apa namanya pergi pagi pulang pulang petang. Pulang pergi lagi, <laughs> pergi pagi pulang pagi lagi. Terlalu ya. ya, dengan apa namanya dengan apa? Dengan harap dengan janjinya apa tadi? Wah, kalau aku sudah kaya nanti, aku sudah ke arah gitu. Ternyata bagaimana? Kenyataannya setelah Allah beri buka kekayaan itu bagi kebanyakannya seperti ini illa ma rahimah illa ma rahimallah kecuali orang-orang yang dirahmati Allah dan sangat sedikit mereka itu konfidin. Azan ya Allah wa iyyakum Baik. Bagus. Pertanyaan itu bagus. Baik, konfidin karena waktu sudah tidak mungkin lagi kita jumpa